tiba-tiba ingat Rasulullah, ingat tiba-tiba Zahra, ingat Rasulullah, maka diam-diam anak-anak kita sudah bisa memakai baju yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian membuat perubahan yang halus dakwahnya Rasulullah itu halus tidak akan kita orang kita tidak ingin ada orang pulang dari rumahnya pulang dari masjid ini ke rumahnya lalu marah-marah pada istrinya itu loh mak coba dengar pengajian itu orang menurut Allah sudah Allah seperti itu. Yang harus kita tidak ingin bahwasanya orang-orang itu patuh dengan kita karena kekerasan kita. Kita ingin bahwasanya orang-orang itu patuh pada syariat Nabi Muhammad karena hatinya yang terpanggil, hatinya yang sadar. Pernah yang saya ceritakan tentang sholat malam ini? Di sebuah negeri itu ada diwajibkan sholat berjamaah. Semua laki-laki harus pergi penting dan sholat berjamaah. Kalau ada yang tidak maka akan dihukum. Sehingga kalau sudah dengar azan itu di sekitar masjid kota itu sepi. Di sekitar masjid itu tidak ada orang. Laki-laki pada pergi ke masjid semuanya. Kalau ketahuan lari langsung dikejar polisi langsung ke masjid. Sehingga hebat, setiap waktu sholat masjidnya penuh dengan orang sholat. Tapi sholatnya orang aneh nggak pakai busuk, nggak pakai niat. Yang penting tidak dipukul polisi. Nah, karena apa? Pakai kekerasannya, bukan karena kesadarannya. Yang penting masuk masjid aman. Selama itu bangun, kadang-kadang sholat penting kurang rokaatnya. Yang penting masuk masjid karena bukan niat sholat. Kita pun begitu tidak ingin anak istri kita itu pakai kerudung rapi karena ada suami, ada bapak, bapaknya mati balik telanjang lagi. Kita yang dipanggil hatinya kesadaran maka itu dengan akhlak yang mulia dan menyuruh yang halus yang indah dibawa kepada keindahan mengajak yang baik mengajak tidak boleh dengan kesombongan tidak boleh kita mengajak dengan kesombongan dari pulang mengajak umi istriku anak-anakku duduk semuanya yang perempuan kebutuhnya awas jangan sampai kita sebab masuk kerangka jadi ah Bapak maka tadi diberikan gambarnya. Mau ngomel bulan-bulanan. Karena anaknya belum kenal pengajian, belum kenal Allah. Biarkan, makanya kita pun tidak terlalu batasnya hadir pengajian. Macam-macam orangnya. Mungkin di sini seperti ini, di tempat lain. Kayak di Jakarta, macam-macam lagi. Bahkan kemarin kita punya pengajian ibu. Sore itu pengajiannya anak jalanan. Subhanallah. Jadi pengajian anak jalanan orang yang tidak punya rumah perempuan-perempuan yang tidak punya rumah, laki-laki yang tidak punya rumah, yang bandel, yang reman, yang tidak minta. Pengajiannya di mana? Di bawah patung apa itu kurang paham. Memang ada air mancur, sehingga suara kita harus habis kenapa? Bermantem, saingan dengan air mancur. Air mancur yang kerap sekali. Ya. Rupanya mereka senang, rupanya dengan dakwah yang indah. Selama ini dicaci di diolok allah Namanya orang jalanan, lihat. Kamar mandi pun kamar mandi umum tidurnya pun di mana-mana. Sehingga yang namanya naudzubillah kotoran-kotoran pergaulan hina dan sebagainya bagi mereka adalah sesuatu hal yang wajar. Naudzubillah. Maka kita memberi pengajian kepada mereka dan masya Allah sebetulnya mereka itu ada kerinduan untuk baik. Dan juga sekarang beragama semampumu saja sekarang saya wajibkan satu tok. Setiap ada pengajian wajib hadir dulu ya. Setelah itu kan kita ajak sholat, belum mau sholat. tapi itu yuk sholat di sini aja. Alasannya macam-macam. Ini percuma sholat, ini belum mandi, ini Allah. Allah. Ya udah, mau gimana lagi? Tapi ingat, setiap pengajian harus datang tujuh. Tujuh, nanti kan sholat sendiri ya. Jadi harus hadir. Diajak sholat, padahal kita sengaja nggak mau sholat di masjid, kita pengen sholat gelar di situ. Oh berarti permasalahannya adalah ilmu belum ada. Pikir sholat harus resmi pakai sarung, pakai ini, pakai mukena. Lalu kita ceritakan duduk sebentar, sholat itu gampang. Oh gitu ya. Nah, jadi digampangkan ya. Jangan sampai kita mengajak orang dengan menyiksa. Islam tidak menyiksa. Islam mengajak dengan keindahan. Suami yang kurang sholat, bagaimana cara membawa istri yang kurang sholat, bagaimana cara membawanya. Ini dengan keindahan, sehingga istri kita beribadah karena Allah bukan karena suaminya kejam keras. Suami beribadah bukan karena takut kepada istri, tapi semata-mata takut kepada Allah. Dan itu yang perlu dibangun. Keindahan tidak mengajak. Sebab banyak orang keras dengan anak-anaknya harus balik pornografi, harus begini, tapi tidak diberi sentuhan hatinya yang tidak diluluhkan. Jadi sebetulnya anak-anak mendumel. Sampai mohon maaf, ada satu keluarga ustaz, keluarga kiai, dan memang anak-anaknya di rumah itu adalah pakai kerudung rapi semuanya. dan dia dengan teman kita, rombongan, rupanya pas dia keluar mobil, keluar dari gerbang parkir itu sudah dilepas karena di Jakarta. Tidak pakai kerudung, sudah kayak perempuan-perempuan yang lainnya. Karena apa? Undang-undangnya dohir bukan di hati. Maka kita dakwah kita harus lain hati dulu yang dibawa nanti mikir sendiri bagaimana saya pakai kerudung, kapan saya pakai kerudung, kapan saya menutup aurat. Ini berpikir jangan sampai kita menjadikan orang itu munafik, bohong. Itu dakwahnya Rasulullah. Dakwah tua itu ya ada orang datang ya Rasulullah saya itu punya hobi mabuk gimana ini? Gimana Rasulullah? Jangan mabuk apa masuk neraka ya? Oh kamu hobi mabuk ya? Ya gitu sudah, kalau begitu berjanjilah kamu dengan saya untuk tidak bohong saja. Ya sudah, gitu kalau itu saja kamarlah semuanya agar tidak bohong satu. Yang kedua, kamu sering-sering duduk denganku di sini ya, sering hadir di sini ya. Iya ya Rasulullah. Akhirnya keluar, mau mabuk sama zina itu bingung. Saya tidak boleh bohong. Nanti kalau ditanya Rasulullah gimana ini? Mikir kan? Iya iya. Akhirnya ninggalin mabuk. Sering datang ke tempatnya Rasulullah, dapat rohaniatnya majlis. Kesejukan hatinya telah dirasakan, akhirnya setelah itu ngomong, ya Rasulullah, mulai sekarang saya tidak ingin lagi melakukan itu mabuk. Karena indah dahulu. Pergaulan dulu, makanya sebagian orang ingin membawa anaknya baik, pikirnya ke pondok dipaksa, di pondok jadi orang paling bandel, nyuri, rusak, sebagainya. Karena kalau ingin menghantarkan anaknya ke pesantren, jangan langsung lewat pesantren. Jauh-jauh hari diajak cerita tentang pesantren, kemuliaan pesantren, orang-orang pesantren, diajak sering main, bergaul pesantren. Nanti kalau sudah ada cinta, anak kita masuk dengan cinta. Termasuk ini terbukti di antara ponakan-ponakan kita itu masih kecil-kecil sudah minta mondok. Bahkan pengen segera nyusul, nanti kecil pokoknya saya ingin mondok. Karena apa? dikondisikan di rumah itu yang dibicarakan adalah pesantren. Nanti kecil pengen mondok, ini pengen mondok, pengen mondok. Jadi nggak ada yang terpaksa mondok itu. Karena apa? Dari awal-awal sudah dikondisikan seperti itu. Pakai kerudung pun begitu dari kecil dimanja. Masya Allah, nantinya kalau kalau pakai kerudung ya, ini akan soleha, disayang Rasulullah, dicinta Rasulullah. Nah, ini perlu dibangun hatinya. Sehingga anak itu bangga. Di saat mulai gede, bangga dengan baju itu terus dikembangkan nantinya dipupuk maka inilah pendidikan pendidikan Rasulullah pendidikan indah tidak ada pendidikan yang menyiksa Rasulullah bahkan ada lagi perempuan orang yang berkata lagi laki ya Rasulullah saya punya hobi zina Masya Allah karena begitu pengen bener ya terang-terangan kepada Rasulullah ngaku ya Rasulullah saya punya hobi zina ya Rasulullah dijawab oleh Rasulullah kamu punya ibu Punya ya Rasulullah. Kamu punya kakak perempuan atau adik perempuan? Punya ya Rasulullah. Kamu punya anak perempuan? Punya ya Rasulullah. Punya anak, punya ibu, punya saudara. Sekarang coba. Kalau ada orang berzina dengan ibumu gimana kira-kira? Oh, tak bunuh orang ibu kurang ajar. Kalau ada orang berzina dengan kakak perempuan itu gimana? Tak bunuh Rasulullah. Kalau anak perempuan yang sangat cantik dizinai oleh orang bagaimana? Agar aku bunuh orang itu ya Rasulullah sama kalau kamu zina dengan orang pasti dia ada perempuan itu mungkin ibunya seseorang mungkin saudarinya seseorang mungkin anaknya seseorang pasti ibu anaknya akan marah atau dua apa apa bapaknya akan marah atau saudaranya akan marah ya diajak dialog dengan akal kan biar paham akalnya perempuan yang berzina itu juga anaknya orang bapaknya marah dia ya, paham. Saya ngerti itu ya Rasulullah. Tapi saya susah dia, ya. Masih keras. Tahu berbicara dengan akal sudah paham. Akalnya ngerti kalau itu nggak baik. Tapi hawa nafsunya lebih kuat. Tapi susah saya meninggalkannya Rasulullah. Menunjukkan bahwa ilmu saja tidak Orang banyak ilmunya melanggar masih banyak. Ngerti itu tidak baik, tapi masih dilanggar kemudian oleh Rasulullah dipegangkan tangannya kemudian dadanya dipegang oleh Rasulullah dilihat wajahnya oleh Rasulullah dan orang tersebut melihat wajah Rasulullah kemudian tiba-tiba mengucapkan kalimat Ya Rasulullah mulai sekarang aku tidak mau lagi berzina ya Rasulullah ulama menjelaskan rupanya untuk bertobat itu kadang-kadang perlu bantuan guru yang menariknya tidak cukup semangat seorang murid murid tidak semangat, gurunya menyadarkan susah. Begitu juga gurunya bersemangat, orang yang tidak bersemangat juga susah. Ini bertemu dua semangat. Orang yang ingin sobat sampai tanya kepada Rasulullah dan Rasulnya melihat, menolong, membantu. Maka ini para ahli tasawuf mengatakan perlunya kita itu guru. Guru itu menjadikan mudah kita membuat diri kita jadi baik guru. Lihat, dengan guru pertama bertemu dengan guru berubah adab kita, akhlak kita, anak-anak kita akan berubah. Karena ada yang di sini, ada sir, ada rahasia yang dititipkan oleh Allah kepada seorang Rasulullah baru. Dan begitu Qur'annya para nabi sampai ulama-ulama. Makanya kalau ingin betulin anak-anak kita, istri kita, jangan merasa bisa dengan diri kita. Tidak, kita bawa. Kita tanamkan kecintaan kepada ulama. Kita sering bercerita tentang ulama, orang-orang besar. Nanti di saat kita berhadapan dengan ulama tersebut, mana kita bertemu lama tersebut yang ada di hatinya adalah kecintaan. Makanya kita bertemu antara kemauan anak tersebut, istri kita tersebut, atau suami kita dengan kemauan sang guru mudah untuk baik. Jadi di sini perlu yang orang berguru. Kalau ada orang belajar dengan buku bisa pinter, akan tapi petunjuk adalah paling mudah adalah dengan seorang guru. Ini istilahnya di dalam ilmu tasawuf mursyid, seorang guru mursyid Makanya syaratnya seorang guru mursyid harus dia alim. Di samping alim dia yang paling takut kepada Allah kalau guru mursyid ngaco-ngaco melanggar syariat Nabi Muhammad itu bukan mursyid penyesat. Jadi guru mursyid dari tingkah lakunya sangat tawadhu, akhlaknya mulia, ilmunya tinggi. Itu adalah guru mursyid yang kita membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada jelek jelek enggak ada. Enggak ada melanggar syariat Nabi Muhammad, enggak ada guru mursyid. Jadi kita melihat saja duduk dengannya kita berubah jadi baik. Duduk dengan seorang guru lihat masya Allah ngapain Gak enak mau ya? Gak enak Gak enak Gak enak Gak enak mula-mula gak enak Apanya jadi kebiasaan tidak maksiat kemudian ada cahaya yang dipindah oleh Allah dari guru tersebut kepada sang murid tiba-tiba masya Allah meninggalkan maksiat sangat gampang melakukan ibadah sangat gampang dan alangkah enaknya kalau kita punya guru kita merasa punya guru enak diatur oleh guru kita pindah sana pindah tinggal itu tinggal mau pesantren bangun enak kan tidak usah putar putar dakwah diizinkan diizinkan berhenti berhenti nyaman kita ini diatur oleh guru kita termasuk pengajian kita di sini pun kita dapat izin dari guru kita diizinkan tidak makanya untuk baca untuk polisi itu adalah petunjuk dari beliau adalah itu baca dan polisi kita baca atas petunjuk beliau suruh berhenti berhenti selesai karena kita punya guru Guru itulah yang akan menghantarkan kita kepada kemuliaan. Guru yang membimbing kita. Maka kita harus kepada guru. Dan guru sendiri ternyata, kata guru kami Allah bin Muhammad Bahrul, awas jangan meremehkan murid. Karena ilmu yang guru kadang-kadang datang dari murid. Karomah kemuliaan guru datang dari murid malah alangkah indahnya gurunya menghormati murid, muridnya menghormati guru, sama-sama menghormati itulah kesetujuan di dalam berdakwah. Tidak ada guru berdakwah. dasar kepala batu, jahat ini semua, ah, model-model apa. Tidak ada guru seperti itu. Kalau ada guru atau kiai merendahkan, itu bukan kiai lagi. Maka inilah akhlaknya Rasulullah di dalam berdakwah dengan cara seperti itu. Maka kita harus membuat perubahan ya. Mumpung kita di akhir Ramadan mau belanja baju, belanja baju yang baik istri kita diingatkan mama kalau belanja baju tolonglah baju yang disenangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau milih baju ingat Siti Fatimah Zahra, ingat Rasulullah. Kira-kira keluar bajunya gimana nanti? Pasti. Tapi kalau lagi milih ingat artis, oh, yang begitu. Bisa nggak cocok artisnya putih, dia hitam. Ah, Sudah begitu nggak tersawat karena yang diingat siapa? Maka ajari kalau banyak ngomong dengan anak kita. Ingat kalau mau beli belanja, kalau mau belanja baju ingat Rasulullah, ingat Nabi Muhammad SAW, ingat Siti Fatimah Zahra, insya Allah akan muncul, akan hadir baju-baju yang sangat dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Kita akan baca bilbarokah hadis dari Imam kita Riyadus sesuatu caranya Imam Abu Zakaria uh, Yahya bin bicara Nawawi. Imam Nawawi menyebutkan di dalam hadis yang keempat yang ke-32 Hadis yang ke-32 قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وعن أنس رضي الله عنه قال في رواية dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya beliau berkata Qal Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad melewati bimra'atin melewati seorang perempuan teki indal qabr inda qabrin yang nangis di kuburan. Ada seorang perempuan nangis di kuburan. Nangis di kuburan. Kemudian apa faqala kemudian Nabi Muhammad berkata, "Ittaqillaha wasbiri." Takutlah kepada Allah dan bersabarlah. Nabi Muhammad menasihati takutlah kepada Allah dan bersabarlah. Bersabarlah ini Rasulullah. Ya, Rasul melihat perempuan jarak kubur. Maka ulama memahami dari ini menunjukkan perempuan jarak kubur tidak dilarang oleh Rasulullah. Kalau memang dilarang tidak begitu nanti akan eh akan ke kubur begitu Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad berkata, "Sabarlah engkau wahai perempuan." Kemudian perempuan itu berkata, mendengar ucapan Nabi Muhammad sabar dulu. Maka maka perempuan itu menjawab, "Ilaika anni fatihat." diusir Nabi Muhammad. Fa'inakam sebab fa'inakam sesungguhnya engkau lalu rusak, engkau tidak tertimpa di musibah di musibah. Kau tidak tertimpa musibah sudah mau hidup kita. Diusir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad tidak marah, boleh tarik Perempuan itu tidak tahu kalau itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad maklum. Akhirnya Nabi Muhammad pergi ya sudah. Fakila lahu, fakila laha, kemudian dikatakan, diberitahu laha kepada orang tersebut, ada yang ngasih tahu, Bu, yang negur kamu tadi Rasulullah berkaget Rasulullah setelah tahu Rasulullah berkegas innahu nabi ada orang kasih tahu innahu nabi sallallahu itu tadi nabi bu wa atas baban nabi Kemudian perempuan itu bergegas mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'atat kemudian mendatangi bapak Nabi ibunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Balas tajid bina, bina. Balas tajid perempuan itu tidak menemukan bina menjaga pintunya Rasulullah. Tidak menemukan orang di situ, nggak ada yang menjaga pintu Rasulullah. Fakalat kemudian perempuan itu berkata, lam alaihka. aku tidak tahu mohon maaf ya Rasulullah, aku tidak tahu engkau ya Rasulullah. Faqala kemudian Nabi Muhammad menjawab, illa inna sabru inda sunnatil ula Ketahuilah tu Kesabaran itu waktu pertama kali tertimpa Maksudnya gini, ya kurang berguna datangmu ke sini. Maksudnya sabar itu, hakikat sabar itu kedatangan musibah bisa menerima perintah musibah pertama kali itulah kesabarannya bukan yang kedua di saat disabar-sabarkan bukan sekian itu ada musibah hatinya cepat lambat hatinya lama itulah hakikat orang yang bersabar mulai tadi seperti ya jadi ini hakikat bersabar itu disebut sebagai ulas jadi kalau ada orang mohon maaf kekurangan hartanya karena orang maka kesabaran yang sesungguhnya adalah ya saat itu. Allah Nah, memang nggak mudah. apa ada orang datang sabar ya, ya, ah, belum sabar kan itu. Jadi sabar itu kalau musibah-musibah yang pertama itu sabar. Kata Nabi Muhammad, Inna al sabru bizulmatil ula. Sesungguhnya sabar yang sesungguhnya itu adalah di saat mendengar berita pertama. Itulah musibah menimpanya bagaimana dia itu. Dan sabar itu sudah menjadi watak dan sifat bukan mengada-ada. Jadi kalau sudah watak dan sifatnya orang sabar, ketika musibah itu harus ke Allah inna wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada kata musibah pokok. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya milik Allah akan kembali kepada Allah. Kalau Allah mengambilnya sudah. Nah ini perempuan ini begitu. Muttafaqun alaih hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Wabi riwayat Muslim dan menurut riwayat Muslim tafki ala sabiyin laha menangis atas bayinya yang meninggal. Jadi ada seorang perempuan menangis karena bayi meninggal. Kemudian menangis di depan kuburnya Nabi Muhammad dan Nabi Bu, bu, sabar bu, nangis. Nah ini belum sabar. Kalau orang sabar, hakikat sabar karena musibah pertama terlihat dari wajahnya terlihat dari wajah mungkin air mata menetes dia wajah tapi tidak mampu-mampu tidak membuat pula hidup orang sabar duit hilang enggak ah. sabar ya insya Allah kena orang pertaniannya nggak sabar itu ya. apa lagi ayamnya mati dicuri orang jadi perlu yang pertama itulah kesabaran dan kalau yang suatu ketika saat dinasihati orang belum wali sabar belum. Jadi kita harus menjadikan kesabaran itu sudah menjadi karakter yang nempel dengan diri kita. Kalau ada musibah langsung ditahan. Oh, Ya, betul. Dalam hadis riwayat ini disebutkan dalam riwayat berikutnya wa an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata yaqulu Allah ta'ala Allah berfirman ini hadis kunci Allah berfirman yang isinya adalah Mali abdi al-mu'mini di dalam bagi seorang ku yang mukmin indi di hadapanku jazaun pahala idza qabattu jika aku cabut sofiyahu nyawa kekasihnya min ahli dunia dari ahli dunia Summa tasabau kemudian menyerahkan kepada Allah dengan keimanan. Istasaba itu pasrah kepada Allah dengan iman. Mencari pahala maksudnya. Sabar mencari pahala. Illa jannah kecuali ia mendapatkan surga. Rawah Bukhari. Jadi ini sabar. Allah berfirman. Tidak ada satu orang yang kena musibah kemudian menyerahkan kepada Allah kecuali surga mana tadi Diambil kekasihnya, orang tuanya yang dicintainya, anaknya yang dicintainya, suaminya yang dicintainya, istrinya yang dicintainya. Satunya di saat itu dia menata hatinya, Innalillah, semuanya dari Allah. Semoga dengan ini aku mendapatkan pahala, maka balasannya adalah surga. Makanya kalau ada orang meninggal, haram, niyah. Niyaha itu merobek baju, nyakar muka, eksem itu. Kalau bahasa Jawa Timur itu tangisan ya. Sebab Cina yang bukan Islam ya yang sudah masuk Islam ya sama dengan kita ada tradisi Cina itu kalau ada orang mati itu adalah suruh nangis ya kalau kita ikut nangis dapat sepuluh ribu kan disewa ya nah, itu harom, nangis-nangis yang dibuat-buat itu adalah harom. jadi kalau ada orang uh, mendapatkan musibah maka yang harus kita ajarkan bagaimana sabar dan ini memang berat ya berat Nabi begitu beratnya, tidak usahlah kita menunggu diuji oleh Allahnya. Nabi kita persiapkan untuk sabar dari hal-hal yang lainnya. Kita tidak perlu harus tunggu anak kita mati, atau orang tua kita mati, atau suami kita tidak. Allah yang ngatur, ya tidak usah mikir macam-macam. Akan tapi kita persiapkan di saat kita mendapatkan musibah, kita sudah siap. Hati kita sudah tertata. Nanti kita sudah siap untuk uh, menyabarkan diri. Bukan juga kami dulu nangis baru bisa oleh orang maka itu belum orang yang bersabar. Masya Allah ya. Yang udah punya anak diambil oleh Allah. Ibunya meninggal, berduka, suami, Masya Allah. Saya pikir semuanya menemui ini. Kita ini kalau tidak orang tua kita yang meninggal, kan anak kita yang meninggal ya, Atau bareng-bareng meninggal ya, Bisa semuanya. Maka semuanya pasti menemui kehilangan. Semua pasti menemui kehilangan kehilangan bah, kehilangan bapak, kehilangan ibu, atau kehilangan anak, kehilangan istri, pasti kita merasa kehilangan. Nah, kita berbiarkan, kita kita menerima kehilangan itu, kita taruh kesabaran kita. Maka saat itulah balasannya surga subhanallah. Maka sesungguhnya tidak ada musibah menimpa seorang mukmin kecuali salah satu dari tiga. Yang pertama pengampunan dosa karena Allah tidak ingin menyiksa kita di akhirat, maka dikasih musibah yang kedua, Allah ingin mengangkat derajat. Yang ketiga, karena Allah ingin membuatkan kepada kita tabungan amal. Kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga, pastikan hadis tiga. An Aisyah radhiyallahu anha dari sisi Aisyah radhiyallahu anha wa annaha sa'alat anna sa'alat Rasulullah Siti Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang satu malapetaka bencana apa namanya kalau bahasa kita itu pak bencana menimpa itu apa namanya pegeblok apa ah derajat timuran itu ada menimpa kaum kaum sehingga orang pada sakit pada mati intinya tahun satu penyakit yang diturunkan oleh Allah sehingga banyak nyawa yang terkurang di situ. anda annahu ada dan Lalu memberitahu Nabi Muhammad itu adalah siksa ya Allah yang Allah kirimkan alaman yasha'u kepada Allah orang yang Allah kehendaki. Jadi kalau ada bencana ini bisa saja itu siksa yang Allah kirim untuk orang yang Allah kehendaki. Tapi ingat, itu hanya orang-orang yang tidak punya iman itu yang menjadi seksa orang yang tidak iman. Baca Allah dan Allah akan menjadikan tadi bencana tadi rahmatan lil muslimin. Eh kasih sayang buat ahli iman. Maka dari itu ahli iman, kalau ada bencana tsunami misalnya, itu seksa bagi orang yang tidak beriman. Kalau ahli iman bagaimana rahmat kasih sayang dari Allah diangkat derajatnya mati syahid itu tenggelam. Maka dari itu jangan sampai keluar kalimat kotor ya. Sebab di televisi kita sering itu adalah siksaan buat orang Aceh. Dulu dulu dulu. Bagaimana itu? Orang yang tenggelam itu surga sudah. Apa banyak yang bisa dan terbuyur air, mati. Makanya jangan semudah sama orang mati. Jogja, Bapak, Jogja itu maksiat tempat wisata. Iya, tempat bisa wisata. Tapi yang ahli kan ada. Maka dari itu, kalau ada orang tertiba musibah, ketahuilah itu seksa bagi orang yang Allah kehendaki, tapi bukan untuk orang yang beriman. Kalau untuk orang beriman, itu kasih sayang dari Allah. Karena Allah ingin mengampuni dosanya, karena Allah ingin mengangkat derajatnya, karena Allah ingin membuat tabungan pahala yang besar nanti di akhirat. Walaysa min arti tidaklah bagi seorang hamba Ya kau bisa roni, ya ketimpa musibah, ya kau jatuh bisa dalam musibah. Maksudnya, tidak ada satu orang pun yang tertimpa bencana tersebut Bayak musuh kemudian dia tinggal di tinggi di negerinya. Sobiran dengan penuh kesabaran. Muhtasiban mengharap pahala dari Allah. Ya'lam dan yang yakini. Ya'lam bukan saja tahu. Ya'lam yang yakini. Annahu sesungguhnya. La yusibuhu. Tidak akan menimpa orang tersebut. Illa kecuali masa Allah yang telah Allah tentukan. Lalu tentunya. Kalau sudah orang seperti itu, illa kana kecuali bagi orang tersebut lahu baginya mislu ajri syahidi seperti pahalanya orang yang mati syahid rawahul bukhari hadis dikatakan oleh Imam Bukhari suatu ketika Siti Aisyah bertanya tentang sebuah atekli atau bencana yang menimpa satu kaum di Aceh, di Jogja, di Flores, di ini. Ya Rasulullah bagaimana tsunami? Maksudnya begitu kalau zaman sekarang. Tsunami bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, itu adalah siksa bagi orang yang Allah kehendaki. Siapa itu? Selain orang beriman, orang munafik, orang insik itu. Tapi itu rahmat bagi orang yang beriman. Karena Allah ingin menyegerakan mereka masuk surga. Dan jika ada orang sakit, lalu bersabar di negeri yang tidak keluar sabar, maka ketahuilah kemudian mati dia seperti matinya orang mati syahid. Sehingga dikatakan dalam hadis lain, Aksaru syuhada di ummati ashabul umat. Kebanyakan orang mati syahid dari umatku itu adalah orang yang berada di atas kasurnya, bukan di medan laga. Maka kita suudon, jangan sampai kita suudon ya kepada orang yang meninggal. Jadi karena pertanyaan, ini serang itu seksa atau oh ujian. Karena pertanyaan begitu bulat saja antara siksa ujian, siksa ujian. Itu adalah azab siksa bagi orang yang tidak beriman, tapi bagi kamu beriman adalah rahmat. Cuman kadang-kadang masalah keimanan sih kita sebutkan kemarin. Jika ada seorang tabrakan tersimpah darah mati, kita melihatnya kan kasihan ya. Bahkan kalau kita melihat dengan mata iman, mau oh, kemana dia? Ya Allah mau mati. Eh, itu surga itu rumahnya. Kelihatannya keluar darah, kepalanya retak, tapi sesungguhnya dia mulia, ya, dia tidak merasakan sakit. Dia mendapatkan kemuliaan seperti orang mati syahid. Sampai ada orang itu begitu inginnya pengen orang mati syahid itu kalau berperang mati, hidup tetap mati, hidup lagi. Pengennya seperti itu. Karena begitu hebatnya, jadi ya kematian itu sederhana. Bagi ahli iman, orang mati dalam keadaan ditabrak kereta api, karena yang melihat orang kampung suka nonton sinetron, tua mayatnya bertayangan nanti tabrak kereta api, nah, musibah. Padahal dia adalah orang yang lagi mau ziarah ke orang tuanya, mati syahid. Dan kematian itu kalau kita lihat dengan iman sederhana, bersimbang darah dan sebagainya. Termasuk jika ada anak kecil meninggal, memang kenyum anak kecil meninggal. Hmm. Tapi ketahuilah, sebetulnya jika anak kecil meninggal, anak yang belum balik itu meninggal, langsung surga. Apa yang diberikan oleh ibunya tidak ada apa-apanya. Lebih enak waktu setelah mati. Itu anti iman. Anaknya seorang muslim, anak kecil dia pun anaknya orang Cina, anaknya orang kafir, selagi belum balik, anaknya orang Yahudi, orang apa, selagi belum balik, maka ketahuilah dia itu mati dalam keadaan dimuliakan oleh Allah karena dia belum berakal. Jadi dia sudah maka kalau ada anak kecil nanti, sebetulnya tangis kita itu kurang berarti. Kenapa? Sebab dia itu lebih enak setelah mati. Dimuliakan oleh malaikat-malaikat memberi nikmat. Nah ini kan perlu dikumpulkan makna iman begini. Sehingga seorang ulama ada namanya Sayyidina Imam Muhammad Al-Bakir lagi menimang bayinya, bayi kesayangannya, bayi yang dinanti-nanti. Lalu budaknya itu mau mengantarkan makanan. Makanan Arab itu ada kambing guling yang kalau dipanggang begitu, ditaruh di salam. Waktu dibawa kepada Imam Ja'far, uh, Imam Muhammad Al-Bakir, bukan Imam Ja'far saja, Imam Muhammad Al-Bakir, di saat kambing mau dijakat itu rupanya jatuh. Kambing gede jatuh, numpang di bayi, kambing panas. Langsung meninggal itu bayi. Bayinya langsung meninggal. Imam Muhammad Al-Bakir merah mukanya. Setelah merah ini rupanya sang budak ini budaknya orang alim alim juga bawa ayat Al-Quran. Orang-orang bertakwa yang mendapatkan surga itu adalah al-kadzimin al-ghaidho yang menahan amarahnya. Langsung Imam Muhammad Al-Fakir, ya ya ya ya, ini kabar, Bayinya sudah mati. Rupanya dilanjutkan ayat Al-Quran oleh sang budak ini wal'afina 'anil Orang mulia itu yang memaafkan kepada manusia. Dan dia melihat kepada sang budak, "Ya, kamu aku maafkan." setelah itu apa? Diteruskan ayatnya, "Wallahu yuhibbul muhsini Allah senang kepada orang yang berbuat baik. Kemudian Imam Muhammad Al-Bakir melihat kepada budak ini dan berkata, sekarang kamu aku merdekakan dia. melihat juga Nabi putranya yang sudah meninggal itu langsung surga justru pada kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah keimanan ya. Maka yang menjadikan orang bisa bersabar dengan dengan sungguh bersabar itu adalah di saat orang itu ada ilmu. Tapi ingat ya, semuanya memang uh, ilmu teori. Kadang-kadang Subhanallah anak kesayangan yang meninggal ya. Ada saudara kita di Pleret di daerah Korbu sana meninggal anaknya di Bogor. Setelah datang tiba-tiba saya bilang ngomong itu nikmat itu nikmat Allah karena Allah memuliakan anakmu ya kamu pengen nyekolahkan jadi apa jadi ulama sekarang sudah dapat gelas ulama meninggal waktu menuntut ilmu waktunya istri dia baru ngomong baru sekarang saya dengar itu nikmat tapi saya masih berat coba dicermati tujuan kita sekolah anak mau jadi apa orang alim. Sekarang ada jaminan tidak semacam ini? Ada jaminan pertama dia belum balik, masih belum mendekati balik, kemudian mati waktu sakitnya di pesantren. Ini adalah jaminan waktu bicara Allah yang meninggal di jalan Allah Husnul Khotimah. Kurang apa? Ya kita kita ini belum tentu, tapi semoga kita diberi Husnul Khotimah. Di sini baru ada berpikir berpikir maka ada pemahaman semacam itu. Jadi orang bisa sahabat itu dengan ilmu ya. Kalau ada orang meninggal, ibu kita meninggal, suami meninggal, anak meninggal, semuanya ini atau harta hilang dan sebagainya, ketahuilah musibah itu kalau bagi orang mukmin sebetulnya rahmat kalau kita dari. Dan masih banyak. Insya Allah ini saja barangkali ada hal-hal yang disampaikan dipersilakan. Kemudian hari ini ada Insya Allah ibu-ibu tidak pulang, para bapak-bapak, cuman diaturnya bagaimana apa makan dahulu atau sholat dahulu? Sholat dahulu ya. setelah nanti bagaimana. Kalau memang makan dahulu, sebelum buka itu untuk Ambil air wudhu semuanya. Setelah itu datang ke tempat ini, berbuka sambil makan sehingga maghribnya tidak terlambat. Sebab waktu maghrib itu pendek. Kalau berbuka dulu, Asalkan bisa dijamin di ibu tidak pulang ya nanti, pulang duluan nanti, kasihan yang masak nanti. Nah, setelah nanti bagaimana kalau harus makan dulu, mohon agak putusnya dipercepat supaya nanti setelah makan tinggal kubur saja melakukan sholat sehingga sholatnya tidak tertinggal karena waktu maghrib itu pendek ini saja insya Allah ada yang bertanya kan bisa silakan Oke, silakan dari makhluknya hak sama hak, maka itu harus dibuang, tidak boleh ditelan. Kalau ditelan itu membatalkan puasa. Karena kemarin itu bab masalah yang membatalkan puasa adalah menelan sesuatu ke dalam tenggorokan. Kalau telan sudah tidak, karena sudah tempatnya di sini. Tapi yang asalnya dari atas kepala atau dari dalam, jangan kemudian sudah kita keluarkan, kalau ditelan lagi itu batal. Jadi kalau sudah keluar, dikeluarkan sekalian nanti kalau lagi sebab keluarnya itu sudah lebih dari daripada makhluk yang hak sama hak, maka kalau sudah keluar dari situ harus dibuang. Kecuali darurat rusak, mohon maaf. Ada sebagian tidak perlu berat, jadi namanya jahat itu hak yang sangat kental, jadi dibuang rusak. Itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang bisa dibuang dibuang, karena itu turun dari atas keluar itu sudah harus dibuang karena seperti benda asing yang dimaafkan adalah orang telan ludahnya sendiri. Ya kemarin disebutkan ya, kalau orang telan ludah nggak batal puasa, asalkan ludah tapi asli belum bercampur dengan yang lainnya, ludah. Kalau bercampur dengan permen batal, bercampur dengan yang lainnya batal. Jadi kalau ludah asli itu tidak membatalkan puasa, biarpun seandainya ada orang mengumpulkan ludah di dalam mulutnya sudah dapat banyak lalu di dalam tetap tidak batal puasanya, karena masih jadi dalam berada di dalam mulutnya syaratnya apa? Ludahnya sendiri, ludah tetangga batal puasa. Di samping ludahnya sendiri, ludahnya bersih betul perlu bercampur dengan sesuatu, kemudian ludah itu masih berada di tempatnya. Kalau sudah keluar dari tempatnya, membatalkan puasa. Ludah yang dibuang dipindah ke gelas, kemudian diminum lagi adalah batal puasanya. Tapi ingat, itu ludah. Tapi kalau sudah jahat, lain. Ya Jahat itu kalau masih di dalam belum dikeluarkan ya nggak ada masalah kita. Tapi kalau sudah keluar dari aparatnya hak langsung kita buang. Kalau kita kembali ke batas puasa kita ini ada pertanyaan. Saya nah, menegur teman saya dan teman saya berbalik memarahi saya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Dikarenakan teman saya tersebut membentak-bentak ibunya dengan perkataan kotor lantaran ibunya membangunkan dia di saat dia tinggal semua penjelasan Masya Allah kalau Anda mengingatkan orang lalu orang itu marah kepada Anda ya jangan ikut marah tandanya orang hebat gak marah karena apa? kita mencari pahala sebab jelas teman Anda itu gak baik mengingatkan kok marah kalau dia gak baik jangan ikut-ikut gak baik dong jadi prinsipnya kalau kita mengingatkan harus kita penuh dengan kesabarannya kalau kita mengingatkan orang sabar, kadang-kadang balik ente sendiri begitu. Oh iya sudah. Tapi tetap tidak boleh putus asa. Sebab kalau orang berdakwah tidak putus asa, kalau berdakwah itu mudah putus asa, nggak bisa berhasil. Jadi kalau anda ingat ke teman anda sekarang dimarahi, dia malah marah-marah, ingatkan lagi besok hari. Ingat lagi besok hari, tunjukkan bahwasanya anda mengingatkan bukan karena ingin disanjung teman anda, anda mengingatkan teman Anda karena Allah. Maka kalau karena Allah nggak bosan-bosan. Tapi kalau karena pengen disanjung, itu tobat di tangan saya. Nah, dasar bapak pikirkan nggak benar nggak mau. Nah ini jadi bukan hak kita. Kita mengingatkan teman kita bukan karena kita ingin disanjung teman kita. Kita ingin mendapatkan pahala dari Allah. Coba kalau Anda mengingatkan ngaji yang hadir cuma empat orang itu seolah bosan karena apa nggak ikhlas kan khawatir karena inginnya yang bisa hadir ribuan padahal biarpun dua orang pahalanya tetap dapat makanya para ustaz itu tidak boleh Cara begitu tidak terima oleh cara lain. Ini suratlah atas nama hamba Allah. Tolong saudaraku yang aku cintai. Saya dengan pengajian di sana sini, itu besarnya dosanya orang durhaka ke orang tua. Maka saya hanya sekedar mengingatkan, barangkali kamu lagi lupa orang tua, orang tua, orang tua. Akhirnya surat dibaca, bisa saja itu nanti. Jangan sampai putus asa ya. Ini saja barangkali sampai di sini. Setelah itu biasanya ngambil ilmu saya ya. Ngambil ilmu itu, mohon semuanya ngambil ilmu itu para bapak di sana. Ibu-ibu di belakang ini ada empat kamar mandi. Setelah itu nanti kembali ngambil posisi uh, eh, takbir sama sekaligus buka barangkali kalau hari ini tidak berhasil baik artinya kalau sholat ketinggalan mungkin suatu saat dibuka namanya kita nyoba intinya jangan sampai gara-gara kita ngaji eh sholat maghribnya hilangnya rugi ya rugi sholat maghrib nanti segera jadi kalau itu sekarang ambil air wudhu setelah ambil air wudhu semuanya ngambil posisi uh, takdir sekaligus makan malamnya kemudian nanti disegerakan untuk melakukan sholat ibadah maksudnya ibu itu langsung pulang tadi bila nah, kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ala wa ala wa wa wa wa wa wa wa wa wa ala wa segala petunjukmu ya Allah berikan kepada kami keinsyafan ya Allah dan jadikanlah kami adalah orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dengan kelembutan ya Allah dan jadikan orang-orang mau mendengar omongan kami semua ya Allah jadikanlah orang-orang bisa menjadi baik gara-gara kami semua ya Allah jangan sampai ada orang yang lari dari kebenaran gara-gara kami ya Allah jadikanlah kami anak-anak kami adalah إنك عفو كريم وتقول عفو عنا يا كريم